بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة Idza aradallah jika Allah menghendaki bi abdihi terhadap hambanya khairan kebaikan. Ajjala lahul uqubah, Allah mempercepat baginya siksa fid dunia di dunia. Wa idza aradallah dan jika Allah menghendaki bi abdihi terhadap hambanya asyarra kejelekan, amsaka mencegah Allah anhu dari hambanya bidambihi karena sebab dosanya atau dengan dosanya itu hamba hatta yuafiha sehingga Allah membalas memenuhi bihi terhadap itu hamba yaumal kiamat di hari kiamat dibalas di kiamat dohirnya siksa sakit tapi sebetulnya aradallahu bi khairan Allah mengendaki baik bagi dia jadi kadang-kadang di dunia ini kebalikan akhirat Pak Bohirnya ugubah. Waduh orang itu kok tersiksa hidupnya. Tapi sebenarnya aradallah bi khairan. Allah mengendaki kebaikan. Kenapa? Dosanya dipercepat di dunia, di akhirat nggak diulangi lagi. Bohirnya nikmat. Banyak dosa, nggak ada siksa. Tambah melambung dunianya. Tambah menjadi-jadi. Tapi sebenarnya aradallahu bihi syarr. Allah mengendaki kejelekan dari dia. Kenapa? Dikasih dunianya semuanya semakin lupa di akhirat semakin parah. Karena itu inti koreksi diri inti. Ketika kamu tadi itu menjadi orang yang mendapatkan musibah, mudah-mudahan selamat semuanya ya. Koreksi apa dosa saya? Kalau bersyukur alhamdulillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini hanya di dunia, di akhirat kita jadi nikmat semuanya. Dengan syarat ridho dan sabar. Itu adalah takfirud dunub. Sabar dan ridho ketika mendapatkan ujian balak dari Allah itu adalah takfir Lidhunub mengampuni dosa. Kalau enggak ridho ma'asukut akhirnya balak dunia balak akhirat nantinya. Hah? Kemudian kalau kamu itu dalam nikmat padahal banyak berbuat dosa, inti harus waspada. Jangan-jangan ini adalah makar dari Allah. Supaya kamu tertipu. Hah? Syukur. Inna Allah lalu la yumli lidh Allah itu kadang-kadang ngasih memanjakan orang yang zalim hatta ida akhadahu lam yuflidhu ketika Allah menurunkan adab enggak tersisa semuanya kena dah mulai dia anaknya keluarganya hartanya hancur semuanya lam yuflidhu habis-habisan hati-hati hmm syukur fil Quran sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umlilahum lahum inna matin Ya, tak lulu. Saya sengaja, kata Allah, memberikan semuanya itu kepada dia. Dia nggak sadar bahwa sebentar lagi akan turun adat. Inna matin, Sesungguhnya rencana Allah itu adalah sangat hebat. Ini orang dolim jadi raja, jadi presiden. Wah, tambah luar biasa, tambah hebat, tambah hebat. Tapi satu saat, saat turunannya semuanya jadi orang hina nanti. Karena itu jangan main-main. Karena koreksi diri ketika dapat nikmat, iya banyak dosa nah. Cepat-cepat kamu kembali kepada Allah. Ketika kamu dapat adab, oh iya karena banyak dosa nah. Cepat-cepat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu orang dulu itu kadang-kadang kalau dia itu mendapatkan musibah syukur, alhamdulillah. Kalau tidak dapat musibah, bingung dia. Kenapa nggak dapat musibah ini? Kenapa tidak dapat peringatan peringatan dari Allah? Jangan-jangan Allah sudah marah sama saya. Nah, gambarannya begini, kalau ada orang sangat cinta sama kamu, di jibiti terus. Paham ya? Nah, itu senang. Paham ya? Oh, berarti direken. Tidak nah, direken tak dari tak kan gitu. Mengos terus. Kenapa apa salah saya ini? Kok tidak seperti dulu gitu. Nah, begitulah juga di antara hamba Allah. Kalau sudah dapat musibah, oh berarti masih direken sama Tuhan. Supaya ingat kepada Allah. Perutnya sakit, ya Allah, ya Allah. Oh, berarti supaya ingat kepada dia. Tangannya sakit, ya Allah, ya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Oh berarti gitu. Tapi jangan tak sakit nih. Ya, ini gambarannya orang yang sudah kenal bahwa man arafa al-bala eh, man'a innallaha la eh, yablil abda la yablil mu'min liyuhlika innama yabli liyakhtabirah ha kata Syekh Abdul Qadir Jilani Allah itu tidak memberikan balak kepada hamba ujian kepada orang yang mukmin eh, orang memberikan, memberikan musik kepada orang mukmin untuk menghancurkan mencelakakan mereka tidak tapi untuk menguji untuk menguji orang mukmin dari itu karena itu kalau diuji harus sabar diuji sama Tuhan nah kalau nanti jadi pegawai negeri diuji sabar kok daftar menjadi tentara diuji sabar kok untuk mendapatkan derajat di sisi Allah diuji nggak sabar ya nggak dapat apa Karena itu kalau tahu siapa menguji pasti akan ridho. Yang uji ini arhamur rahimin, yang paling rahmat. Yang uji kamu, ngasih musibah kamu, ngasih sakit kamu ini ar Rahim, yang paling rahmat. Karena itu jangan kamu dari itu merasa berat. Ini yang paling rahmat. Sama dengan orang tua yang nyunat anaknya. Dia itu paling cinta sama anak dari itu, tapi kok disunat? Kok disuntikkan anaknya tadi itu? Dia itu cinta sama anaknya, kok disuntikkan? Padahal itu rasanya sakit. Ya itu karena cinta. Begitulah juga Allah terhadap orang mukmin kasih musibah di dunia supaya nggak cinta dunia ini. Supaya tetap cinta akhirat. Supaya kamu itu nanti di akhirat itu gampang, masuk surganya enteng, derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuma kadang-kadang orang itu syukurnya di belakang. Kalau udah disunat kecil, alhamdulillah ya, anak disunat kecil. Dan ini oleh gede ini disunat. Faham ya? Alhamdulillah begitu. Nanti begitu, alhamdulillah anak dikasih musibah besar oleh Allah di dunia anak sabar. Alhamdulillah. Kenapa? Dapat pahala gede. Inna ma yuwaffas biruna ajrahum bighairi hisab. Ya, lihat masa depan lah. Allah alam. Ada perlu dibahas. Kasih belakang. Bagaimana cara kita mengetahui musibah dari Allah itu ujian atau peringatan atau mungkin bala? Nah, kamu orang mukmin ya? Kalau orang mukmin itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala atau juga peringatan supaya sadar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi peringatan semuanya juga peringatan sebenarnya walaupun orang kafir supaya jadi orang beriman. Aisyah eh, Gul kan? Eh la'allahum yarji'un walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un kata Allah. Hat. Ah, Ada yang lain? Setiap orang tua Ustaz pasti mengharapkan anaknya adalah menjadi anak yang soleh solihah. Nah, kalau kita punya anak ternyata dalam keadaan fisik anak itu uh, kurang seperti layaknya anak yang normal. Apakah itu azab atau ujian atau apa? Sebetulnya bukan azab. Enggak ada azab bagi ini anak enggak, enggak, enggak normal di, gimana. Tapi ini karena orang tuanya dulu itu pecandu, karena orang tuanya begitu, karena orang begini, itu peringatan. Karena itu jangan begitu. Bagi yang lainnya jangan melakukan begitu. Akhirnya kasihan korban anaknya. Tapi yang jelas itu adalah karena juga asalnya dari rahmat Allah untuk peringatan si pelaku itu dan juga untuk anak tadi itu supaya mengangkat derajat. Mungkin karena sebab orang tuanya sayang sama anaknya dididik sampai berhasil itu anaknya, akhirnya anaknya nanti akan menjadi saksi kebaikan daripada orang tua dan juga bagi yang lainnya. Jangan sampai melakukan itu akhirnya mengorbankan anaknya dan seterusnya. Jadi semuanya itu ada hikmah dari Allah Subhanahu wa taala dan bukan karena kekejaman Tuhan, tapi itu adalah satu hikmah dari Allah Subhanahu wa taala untuk manfaat kepada manusia. Nah. Kalau ente lihat semuanya itu indah sebenarnya. Semuanya itu indah. Allah itu buat enggak ada yang enggak indah. Cuma memang begitulah memang ya. Jadi ibarat ibarat pohon itu, pohon ini. Tahu pohon bonsai itu. Ada yang diketok itu. Yang diketok merasa kok aneh nih diketok kata yang diketok ini. Tapi bagi yang lainnya, ini kamu diketok supaya membuat indah, membentuk pohon dari itu indah. Dalam kehidupan dunia ini, Allah Subhanahu wa taala ada yang korbankan, ada orang yang dibuat sakit, ada yang jadi dokter, ada yang jadi itu, ada yang jadi ini. Semuanya itu untuk membentuk keindahan daripada alam semesta ini dalam hikmah Allah Subhanahu wa taala. Kambing tadi itu merasa kok anak di di, di apa? di pelosoro sama manusia tadi itu disembelih. Tapi sebetulnya itu adalah untuk hikmah dari Allah. Indah jadinya. Akhirnya banyak yang miara kambing. Akhirnya kambing itu diservis loh. Ya enggak? Yang lainnya kejar-kejar makanan tapi syak kambing tadi itu dikasih makanan khusus. Cuma harus siap dimakan kan gitu. Jadi eh, semuanya indah sebenarnya. Ada hikmahnya semuanya dari itu. Ya, oh, subhanallah. Binatang-binatang lain itu jarang naik bis apa naik mobil atau apa. Kambing itu sering naik mobil. Ya, ayam, sapi itu naik truk diantarkan keluar kota apa. Kalau cacing apa enggak bisa keluar kota itu. Ya, jarang naik itu semuanya. Nah, itu <laughs> Jadi sebenarnya semuanya ada hikmah itu dari Allah.